بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح والنفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصرنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik Tambihus peringatan. I'lam anna al zikri la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya sepaling abdul Sepaling utama pikir adalah La ilaha Karena ada sebutan Abdulu zikri fa'lam annahu ilaha Ada mengatakan Afdalu ma kultuhu Ana wan nabiyuna Nah dia dipanjangin Wan nabiyuna Karena nabi itu jamak Wan nabiyuna min qabli ya. Wa annahu la yisawi syai'un minal azkari hadza dzikra aslan kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bahasanya karena itu tidak ada yang menyamakan sesuatu daripada zikir-zikir tidak ada yang menyamainya ya tidak ada menyamai ini zikir dia punya fadilahnya dia punya keutamaannya zikir apa aja nggak ada yang bisa mengalahkan la ilaha Lau wudi'a fi kibbatil mizan wa wudi'a sab'u samawati wal arduna fi fi kibbatin ukhra la rajahat kata kalimat la ilaha illallah taruh pada satu timbangan nanti di yaumil mizan. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi taruh di, di timbangan yang sebelahnya. Niscaya tetap kalah. Kalah beratnya sama la ilaha. Oh, hebat banget tujuh lapis langit, bumi kalah berat dengan la ilaha aslan pada asalnya ya kama akhbara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu tadi, ya, Abdullu ma kultuhu atau Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha ولهذا اجتمعت المشايخ الشوامح قدسه الله قدس الله أرواحهم على اختيار هذه الكلمة هذه الكلمة الشريفة وعملوا بها في السلوك والتسليم Karena inilah berkumpul syekh-syekh yang tinggi martabatnya. Semoga Allah mensucikan arwah-arwah mereka memilih ya sepakat semua ulama-ulama yang super ya, Syawamih yang super deh ya, kelas tinggi ya. Itu mereka sepakat semuanya untuk memilih ini kalimat yang mulia. Dipilih kalimat yang mulia lah ilaha illallah. Fa'amilu biha bisuluk wa tasrik. Lalu mereka amalkan di dalam proses suluk dan tasrik. Ya, orang masuk toriba kan itu mengamal-ngamalkan segala macam zikir-zikir-zikir itu disebut asuluk suluk wa tasrik. Suluk kerjaannya masuk. Ya, perbuatannya. Orang kalau udah mau mem, mem, memperja, menjalankan zikir-zikir, ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu disebut suluk. Tasrik amalannya itu. Ya. Oke, udah jadi bahasa tuh suluk tasrik sudah bahasa. Ada suluk taslam, eh suluk salam. Kalau suluk salam, assalamualaikum. Ya, suluk salam. Waganu lalu mereka berkata yang bagi lil mubtadi ayyagtasira 'alaiha ba'da al-fara'id was-sunnani war-rawatib min as-salawat. Maka seyogianya bagi orang yang pemula baru mulai masuk sulung bahwa pemula itu mengamalkan itulah ilaha setelah sholat fardu sunnah sunnah rawatib ya, daripada sholat sholat habis sholat fardu amalin la ilaha illallah habis bayang sunnah amalin la ilaha Habis salawat rawatib ya. Hmm. Ba'diyah Gabliyah. Iya. Baca lagi lah. Itu pasti orang yang masuk tarekat itu disuruh sama gurunya itu. Ada sholat wajib, habis sholat sunnah, habis sholat rawatib, ngamalin itu. Ada yang seribu, habis sholat seribu, habis sholat seribu, seribu. Jadi dia percis kalau dia habis main maghrib, Gak, gak turun lagi melainkan isya. Habis susah nggak turun lagi melainkan tengah malam. Istirahat sebentar tahajud. Ya, bayang malam dia mulai. Ya, atau sembahyang tahajud kalau dia ringkuk dikit ya. Itu orang yang belajar toriko. Ada guru, Walim Dumyati, ya, Banten ya. Katanya dia kalau ditemuin habis bayang susah. Kenapa dia zikirnya nggak kurang? Ya, la ilaha illallah murid ya itu juga malam baru bisa turun dari sembahyang. Kalau kita kan kelar assalamualaikum langsung terjun kita. Buru-buru, lagi perut lapar lagi. Wayashtaghilu sa'ira awgati biha. Maka dia sibukin dirinya itu dengan seluruh maka dia menyibukkan seluruh waktu-waktunya dengan dengan zikir itu. Dengan zikir la ilaha illallah tadi. Semuanya sibukkan diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Gak ada zikir yang lain melainkan itu aja Bagi muktaji. Illa ma la Melainkan apa-apa yang mesti daripada apa-apa tadi. Jadi kalau dia ada sembahyang wajib baru berhenti. Kalau lempengan masuk sembahyang wajib ya berhenti mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kira mau baca Quran berhenti baru. Kalau kira mau sembahyang sunnah baru berhenti. Kalau nggak sembahyang wajib, nggak sembahyang sunnah, nggak lagi baca Quran, nggak lagi ngapa-ngapain yang wajib atau yang mesti dikerjain, diisi itu seluruh waktunya la Itu maknanya illa malabud dan itu kecuali pada sesuatu yang dia mesti kerjain ke sesuatu baru berhenti zikirnya kerjain dulu yang lain ketimbang yang wajib ya nggak mungkin dong sambil bayang sambil la ilaha illallah juga ya, kelar itu baru la ilaha illallah la ilaha ya, Dan Nawawi fi wasahih anna dzikra lisani ma'a huduril qalbi afdalu min dzikril qalb wahda. Kata Imam Nawawi yang benar, bahwasanya zikir lidah nyebut dengan lidah la ilaha illallah atau apa saja deh disertai dengan hadirnya hati lebih afdal daripada zikir hati saja hati aja yang zikir lidah kagak diam hati yang zikir ya Abdolan lisan juga hadir hati juga lebih afdal la La ilaha illallah. pikir yang lain, melainkan yang dipikirin la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah. <clears throat> La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya orang yang belum bisa khusyuk melainkan dengan menjamkan mata, pejamkan mata. Ambil sedikit. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau mata yang lihat kadang-kadang ya mata namanya ya, apa yang sesuatu yang dilihat informasiin ke hati hatinya sibuk dengan sesuatu yang dilihat maaf kadang-kadang boleh dibilang la ilaha illallah lihat ke perempuan hatinya hatinya gimana la ilaha itu perempuan la ilaha itu kan orang saya ngomong la ilaha itu perempuan la ilaha udah jadi bahasa apa itu namanya itu ya bukan duile. Kalau duile enggak. La ilaha la ilaha Jadi kadang-kadang suka apa namanya? Uh, eh, reset mulut Makanya merem gitu Ya. Kalau malam merem merem makin pelan makin pelan makin pelan gak lagi gitu, Ini kalau makin pelan tuh ngantuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gendong lagi nggak apa-apa. Hilangin ngantuk. Makanya zikir antara pelan dan keras itu menurut aslahnya. Menurut aslahnya. Mana yang baik bagi dia? Pelan jadi ngantuk, kencengin yang bagus. Kenceng jadi riak, pelan yang bagus gitu. Mainin situ. Ya. Dimainkan antara pelan dan keras. Kalau imam sunnahnya keras. kita alim buat ngajarin makmum. Waktu doa juga keras. Ya. ya. Sunnah. Kalau makmum yang sendirian itu sunnahnya untuk ngajarin orang lain bikinnya pelan. Bayang sendiri, bayang, ya, mengfarid gitu. Itu sunnahnya pelan pikirnya. Doanya pelan juga sunnah. Tapi si imam sunnahnya keras. Zikirnya keras, doanya supaya diaminin sama makmum. Nah, kalau doanya pelan, makmum apa yang lo minta? Jangan-jangan lo minta di luar aja. Itu aminin aja. Waktu itu dimintanya biar gue kaya, makmum miskin semuanya biar gue panjang umur makmum mati duluan ya dimintanya begitu kita amin ya amin amin kurang ajar tuh mak imam imam curang nah. al-muhtaru annahu yusahabu maddu الذاكر dan yang benar juga terpilih bahwasanya di istihabkan sunnah juga istihab tapi mustahab di di bawah di bawah sunnah ya. Madud dakir kaulahu la ilaha illallah memanjangkan yang zikir itu orang yang zikir kalimat la ilaha illallah dipanjangin sunnah jangan ya la ilaha illallah jangan tapi dipanjangin waktu dia menyebut la ilaha illallah ya. kalau dia mau zikir sendiri ya la ilaha illallah la ilaha illallah boleh panjangnya ya. tapi kalau nyebutnya cuma sekedar Abdullah Zikri Ba'lam Manau nah, itu yang bagus dipanjangin lamnya sekedar najais ya. sekedar kalau kita belajar tajwid Majais Mumbazir ini La ilaha illallah Majais ya, Panjang ketemu alif Ya La ilaha illallah Ilahanya baru matobi Allahnya matobi Kenapa disuruh begitu? Di, di, disunahkan lima bi minat tadabur karena ada ada tadabur di dalamnya. Kalau kita nyebut nyebutnya panjang, ada tadabur La ilaha illallah, ada tadabur Ada perenungan. Tidak ada Tuhan melainkan yang lain kecil selain Allah kecil. Hanya Allah yang besar, hanya Allah yang satu, hanya Allah yang yang yang yang segala-galanya. Jadi ada tadabur gitu. Bal muradu minat zikri hudurul ganti. Maka yang dimaksud dengan zikir itu kan hadirnya hati. Gak bisa Tadabur kalau hati gak hadir. Gak bisa dia hadirin hati kalau nyebutin gak panjang. Sama hanya orang kalau mau khusyuk katanya sholat, lamain tuh sujud, lamain tidak lamain ruku, lamain Ya buat ini dari ya. Lamain ruku, lamain sujud. Ruku lamain, sujud lamain. Lebih dekat daripada khusyuk. Ya. Agrab dan khusyuk. Ya. Tapi kalau bayang gaya ayam nyatuk makanan, tuk, tuk, tuk, ya gak khusyuk, saya khusyuk. Ya. Kalau imam jangan deh. Imam sedang aja. Ntar kalau di rumah masing-masing bayang misalnya, oh, paling tawil masya Panjangin deh menurut kehendak dia Semau dia Yang kuat Kalau ngajak orang kan kadang-kadang ada yang kuat ada yang tidak Wayang bagi ayagunahu maksud dzakir Wayahrisu ala tahsirihi maka seyogianya bahwa adalah hadirnya hati itu, itulah maksudnya orang yang zikir. Orang yang zikir yang dimaksudin apa? Hadirnya hati. Kalau orang zikir itu lisannya doang, hatinya enggak hadir, bukannya zikir. Karena zikir itu termasuk ibadah kolbiyah. Termasuk ibadah kolbiyah, ibadah hati. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah kolbiyah. Kalau badaniah badan kita nih yang direkam buat ibadah. Ya. Sebuah yang puasa kan badan yang dibawa-bawa tu. Lemas, lapar, rukuk, sujud begitu kan. Yeah. Kalau maliyah duit, urusan duit itu sedekah, infak, zakat. Yeah. Ada lagi ibadah golbia hati. Yang dihitung hati, kalau lisan aja cuma jalanin, hatinya kayak belum dihitung. Tapi hatinya yang jalan, dihitung sudah. Kayak orang pikir, hatinya aja dihitung sudah. Masuk ibadah. Yang bagus dengan lisan juga tambah. Makanya kita karena kurang makrifah kepada Allah. Mulut kita zikir, hati kita kemana-mana kurang makrifah alifah kita kurang. Dan itu biasanya hasil zikir itu apabila dilaksanakan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, setelah sholat malam hari, ya, sembahyang malam hari kita dua rakaat misalnya, lalu kita tetap posisi kita menghadap kiblat dalam keadaan suci, tundukin kepala, ya, itu bisa hasil tuh yang model itu. Karena nggak ada lagi tujuan kita melainkan kita mau zikir. Iya. Ya lain zikir tahlil, zikir-zikir macam-macam, ya itu loh. Ya kadang-kadang kita ngikut aja, hati kita kemana Nah, semacam itu boleh kita kita kita hadirin. Orang undang tahlil, orang enggak undang zikir berjamaah boleh hadir, tapi apa-apa, jangan kaya. Tetapi yang lebih penting yang semacam itu kalau kita mau hadirkan hati dengan khusyuk. Siapin satu malam. Habis sholat, siapkan satu malam di sholat tetap menghadap kiblat dalam keadaan suci, tundukin kepala nah itu. Ada satu saat, satu malam kita kerjain semacam itu. Ya. Yeah. suara ala tahsilihi. Maka dia itu sangat berharap untuk menghasilkannya. Ya. Jadi dimaksud zikir itu hadir hati. Maka siogianya bahwa adalah hadir hati itu, itu maksudnya orang yang zikir. Makanya dia itu mesti berkeinginan banget tahris, harus ya rakus pengen banget untuk menghasilkan pikir yang semacam itu dengan hadirnya hati. Wa idza Allah ta'ala wa qalbuhu ghafilun anhu fa huwa ghairu dzakirin lahu bal nasin lahu bi Apabila dia zikir kepada Allah, nyebut nama Allah, hatinya lalai daripada Allah. Iya. Yang disebut Allah, tapi hatinya lalai Gak ingat Allah. Itu orang ajak ngomong apa kemana-mana aja kita marah. Iya. Yeah. Yang diajak ngomong kita. Tapi mukanya ke tembok atau ke orang lain kira-kira itu ini redo apa gedek. Itu apa kabar? Sehat itu ya. Ini tapi ini tangan begini. Itu apa kabar? Sehat ampas gue. Godok ngeluh, lo. Ajak ngomong ke lo kemana. Natap, ya gak? Orang yang ngomong, ahlan, sehat itu. Apa kabar? Gitu. Sehat. Kabar. Kayak orang suruh no, Jangan yang begitu, kita selama dibuang gaji kagak enak. Tangan ngasih, tapi mungkin kemana-mana. Gak sedap ya. Ini Allah ya, Allah, Allah ya. Disebut namanya Allah tapi hatinya bukan ke Allah. Yang ditatap yang lain. Model. kelar minta sorga lagi. Gak tanggung-tanggung, firdaus. Hah? Kalau kita pikir-pikir, kita banyak nggak punya malu, Allah ya. Banyak nggak punya malu. Makanya bagian daripada tasawuf itu, itu mesti banyak malu Allah. Istahi minallahi haqqal haya eh? Ya. Apa? Yang di hadis itu. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Mudah semuanya itu kita pikirin eh. diri kita. Oh benar juga. Eh, perintahnya banyak kurang gitu. Perintahnya banyak lalai, maksiat kita kerjain, tohatnya kadang-kadang gitu. Ya. Kalau dapat nikmat kurang syukur, dapat bala, uh nyap nyap. Dapat nikmat kurang syukur lupa. Kadang-kadang ada yang tak syukur. Ngomong aja syukur kalian. Ya, ya. Dapat musibah, nyangis. Oh, ngeluh, kampung orang tahu. Dapat nikmat, orang kagak tahu, nggak ngerasain nikmat yang didapat. Ya. Yeah. Dapat objekan satu miliar, iya. Takut orang minta, yuk. Iya. Giliran hilang satu juta, sekampung tahu. atau orang kampung, oh, kemana aja kemarin? <laughs> Rasain aja nih, bahel ya. Ini orang bukannya demen, malah jadi jadi rasain. Wagalbu bukan hatinya lalai bahwa wair zakir itu bukan orang yang zikir. Mulutnya nyebut Allah, hatinya kemana-mana, bukan orang yang zikir. Bal nasin lahu Bahkan orang yang lupa kepada Allah dengan hatinya. Wa mu'allabun bilisanihi. Tetapi dia bergantung dengan lisannya aja. Ya, zikirnya hanya ya gelendotan di mulut doang. Hatinya kemana-mana. Bayang bagi taubatu yang model begitu pantasnya taubat kan. Mendalik dari hal itu. Kalau kita zikir kepada Allah mulut doang, hati kita lalai, yang pantas taubat. Astagfirullah. Setiap kita zikir kita lupa Allah. Setelah sadar astagfirullah. Karena jangan ngarepin dari zikir yang lalai itu ada ada isarnya, ada ada apa? Ya? Ada asarnya ya. Gak bakal ada asar. Dikit aja zikir, Tetapi hadir hatinya. Oh. Gak usah banyak-banyak, sehari seratus saja. Tapi hadir waktu nyebut seratus seratus itu. Hadir. Konsentrasi paling 10 menit atau 5 menit. La ilaha illallah. Pegang tasbih 100 putar. La ilaha illallah. Pagi 5 menit. Uh, tiap hari kerjaan begitu. Ya, bercahaya hatinya. Hatinya bercahaya. Dikit-dikit tuh hati yang tadinya hitam mulai iya. eh, gitu. tidak akan melihat cahaya hati dirinya melainkan orang yang sama seperti dia melainkan orang yang melakukan hal serupa ya, atau yang lebih tinggi derajatnya dari dia baru tahu ini orang ini tukang zikir bukannya gitu ada getaran-getaran itu Walaupun istighfar minum dan latih istighfar, taubat. Mesti taubat dan wajib mohon ampun pada Allah. وكان بعضهم من قال الله atau Allah boleh deh tergantung mau jadi nabi aja wa qalbuhu ghafilun anillah fa khasamahu bid darain ya kok ada Allahnya Hah? Oh, fakosomahullahu bidarain gitu ya. Allah di belakang benar ya? Di belakang. Siapa berkata sebahagian ulama, siapa orang yang mengucapkan Allah tapi hatinya lalai, mengucap Allah tapi hatinya nggak ingin Allah, ya maka Allah akan memusuhi dia di dunia dan akhirat. Iddarain. Fakhasamahu bidarainillahu. Nah, agak sulit juga ini aku. Musinya yang enak allahu bidarain. Maka Allah mungkin yang ditekenin nih dunia akhiratnya nih. Jadi Allah musuhin dia di dunia dan di akhirat. kata ulama al القطب وقال al المحقق سهل بن عبد abdullah عبد al التستري berkata kutub wali kutub al muhakkik yang benar Sahal bin Abdullah At-Tastari La alimu maksiatan agabaha minhu Aku belum pernah kenal tidak pernah mengetahui kemaksiatan yang lebih buruk daripadanya daripada nyebut Allah hatinya lalai aku belum tahu ada kemaksiatan yang lebih buruk daripada kemaksiatan orang yang nyebut nama Allah tapi hatinya lalai gak ingin Allah Allah tapi hatinya bukan ke Allah Mulutnya nyebut Allah, hatinya bukan ke Allah. Itu katanya aku belum tahu kemaksiatan yang lain yang lebih buruk dari orang semacam ini. Berarti lebih buruk ya. Ini orang yang ma'rifahnya tinggi, yang ngomong. Ya. Mungkin kalau kita ma'rifah kita belum sampai ke situ, jadi jarang kita dengar omongan semacam ini. Ya. Jadi makrifah ya. Syekh Zunet ame murid-murid ini kan di zaman zamannya pernah mau di ame Bukoha udah ditentang. Karena dia udah udah udah naik duluan ibadahnya, udah maju beberapa langkah. Kalau yang Bukoha kan masih urusan luar doang. Bukoha yang udah dipuji dalam hadis Nabi. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah pakihkan di bidang agama disebut fuqaha, ahli fikih. Ya. Tapi hanya orang-orang yang model begini udah ketempong. Dia fikihnya udah udah dalam. Fikih udah dalam, amalannya udah lari di batinnya bukan di lahirnya. Kalau fuqaha nggak bisa nggak bisa urusan batin. Karena dia urusan halal haram betul enggak? ada kaitan hadis ini ini enggak ini sah ini batal itu mainan gigi tapi kalau udah larinya ke makrifah itu sudah mainan batinnya bukannya bukannya luarnya lagi yang dimainin batinnya maka orang-orang yang betul-betul di dalam ma'rif di dalam apa menjalankan apa namanya hakikat di dalam torikoh itu udah sampai tingkatan hakikat yang benar, maka dia bukannya menyalahi gigi, tapi gigi nggak nyampe. Ya, kalau orang macam-macam kita gitu belum nyampe, sehingga gampang nyalain. Padahal belum tentu salah dia, kita yang salah. Dikumpul ngadu sama <coughs> Amir. Itu Zunaid sesat beserta murid-muridnya. Kan disita, dipanggil. Ya. Di, di antara tadinya Ali bin Abi Saud Ali anaknya Abi itu Ibnu Abi Sur, itu kan ulama terkenal. Jadi kopi. Ya, Raja ini waktu itu gubernur deh istilahnya. Bingung mana yang bersalah ya. Sekarang gini aja ada adu deh. Bukohak main Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi diadu Bukohak. Kasih masalah yang mana yang bisa jawab panjang lebar ceritanya menaik saya singketin aja bahwa oh, Junet beserta murid murid serombongan Ukoha juga serombongan Raja, eh gubernur, Kolti, amir, segala macam udah siap ada yang siap nanya itu tak, tak, mana jawaban muridnya gak dikasih masuk, Syekh Junet dulu yang lain gak ketentuannya kalau Syekh Junet yang menang itu fukoha semuanya dibantu. Tapi kalau fukoha yang menang, Syekh Junet semuanya dibantu. Sepakat. Sepakat. Tapi gimana yang mana yang sesat? Fukoha apa ini yang sesat? Kalau yang kalah berarti dia sesat, wajib nih. Itu kata raja begitu. Setelah diadu, banyak tuh pertanyaannya itu. Itu bukan Syekh Junet yang jawab pertanyaan muridnya Abu Hasan. Seorang muridnya aja yang ditanya tentang Allah begini kuarin dari al Quran ditanya tentang ini kuarin dari al Quran jadi batinnya jawaban bukan zahirnya batin kamu tanya saya siapa saya tanya kamu ini siapa kata si Habul Hasan itu Syekh Ali jawab anal qadil kudo saya ini qadil kudo itu jawaban tuh Qadil Fudo dipretelin Abdul Hasan. Eh, itu ngaku diri itu Allah. Qadil Fudo. Wong wong wong hangis. Belum jawab pertanyaan baru dirinya doang teng teng teng hangis. Si Qadi ini Astagfirullah Baru tentunya si Qadinya gitu lah Belum pertanyaan saya Syekh bilang Waladi sir kalam Udah singketin ucapan itu jangan panjang-panjang karena begitu aja udah nangis kalau gitu. Baru tanya pertanyaan ini jawab pertanyaan jawab. Masya Allah. Menang deh. Ceritanya itu baru murid yang jawab udah bisa ngalahin tubuh gohak. Walhasil keputusan terakhir kata Malik ya Syekh Junet keputusan kami sebelumnya itu kan dari hasil pengaduan pukul kau susah. Karena kami sengaja kumpulin kamu kalau kamu ternyata sesat, kamu kami bantu. Kalau kamu kalah dalam proses argumentasi masalah. Tapi kalau kamu menang, mereka yang kami bantu, udah kesepakatan. Tapi terserah inti. Kata Sujilid, saya nggak mau lantaran saya dia semuanya dibunuh, dibantu. Bukan itu tujuannya. Tapi mereka salah karena kejahilan mereka tidak memahami apa yang kami jalani di dalam Islam. Dimaafin tidak mau. Itu Syekh Yunus Al-Baghdadi. Terkenal. Nah dia orang-orang yang pak, makanya wajar kalau sekelas-kelas mereka. Ya diantara ini pula Sahal bin Abdullah. Ya, orang wali juga. Nah dia mengatakan, gak ada dosa yang paling buruk yang aku ketahui, melainkan orang yang menyebut nama Allah, tetapi hatinya gak kenal. Kan singkat banget tuh, Allah. Gampang banget. Nyebutnya gampang, ingetnya gampang. Hadirkan hati gampang. Kecuali yang susah-susah itu. Ya. A'adhanallahu minal ghaflah fitikri wassalam. Semoga Allah melindungi kami, melindungi kita daripada kelalaian di dalam zikir dan salat wa al-ikhlasa wal hudura fihima dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita keikhlasan dan hadir hati di dalam keduanya dalam pikir dan di dalam sholat amin ya rabbal alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا سواك ولتجعلنا ممن خلف أمرك وعصاه حسب الله ونعم الكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من عمي وزينا من حلمي وكرمنا من تقوى وجبنا من عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله